Nah, dalam musnad Imam Ahmad. Adapun nomor hadisnya adalah 23.737. Hadisnya sampai puluhan ribu. Nomor hadisnya 23.737. Sebuah hadis datang dari seorang sahabat Abdullah bin Abbas. Hadisnya Abdullah bin Abbas. Kita akan baca selengkapnya. Langsung pada perawi hadisnya. Yani sahabat dalam musnad Imam Ahmad. Sebelumnya sebagai mukaddimah barakallahu fikum jami'an bahwasanya isi dari hadis ini adalah bercerita tentang kisah salah satu sahabat yang mulia kisah ketabahan, kesabaran. Sampai Allah mengabulkan cita-cita dia, harapan dan asa dia yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan yang panjang. Sebagai mukaddimah bahwasanya dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul manusabitu bihi fuadak seluruhnya kami telah kisahkan kepada engkau tentang para rasul Jadi, antara kisah-kisah yang Allah bawa di dalam Al-Quran adalah kisah para rasul <clears throat> apa maksud dan tujuannya apa visi dan misinya Allah membawakan kisah-kisah yang begitu banyak di antara kisah para nabi dan rasul linusabbita bihi fuadak untuk mengkokohkan hati engkau mengkokohkan hati dalam beragama, mengkokohkan hati dalam menyuarakan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara fawaid dari kisah adalah mengkokohkan hati. Dan itu kita inginkan kisah keteladanan, kisah kepahlawanan Sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya kata dia Haddatsani Salman Al-Farisi hadithahu min fihi qala kata Ibnu Abbas pernah menceritakan kepadaku yakni Salman Al-Farisi hadisnya atau kisahnya langsung dari mulutnya dari sanadnya Agit Ibn Abbas mengisahkan kepada kita yang mana dia langsung mendengar dari Salman Al Faris dan ini kisah milik dia langsung diceritakan oleh Salman. Kalau kata Salman, Salman Al Faris. Kalau dia ditanya, man Abu siapa bapakmu? Dia nama menyebutkan nama bapaknya. Karena itu nanti akan datang bosan bapaknya adalah masih non kafir. Disebutkan Salman bin Islam. Salman putra Islam kata Salman, "Kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan, min ahli qaryatin minha yuqalu laha Jay." Dahulunya aku adalah seorang pemuda dari Persia. Dari Asbahan, Salah satu kota kecil di dalamnya yang disebut dengan Jai. Nah, jadi pertama membuka akan seluk beluk atau latar belakang dari diri dia, aku berasal dari Persia. Tepatnya di Asbahan. Kerajaan Persia, negeri Asbahan, kota kecil namanya Jai. Datang hujan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Salman dan yang semisal dengan Salman dari kalangan Persia dan ada sesuai disebutkan oleh Syekh Mukbil rahmatullahi alaih. Kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana dinu fi Suraya lana lahu rijalun min Faris." Nah, yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya agama ini jatuh di tangan orang-orang konglomerat di tangan orang-orang hartawan, jutawan, orang kaya Al-Muhim. Niscaya agama tersebut akan jatuh kepada enam komunitas Persia atau Paris yang disebutkan dalam hadis tersebut. Dan di sisi beliau ketika mengucapkan hadis ini ada Salman Al-Farisi. Arti ini pujian kepada Salman Al-Farisi. Bahwa Persia yang terkenal dengan kemegahannya, kekayaan dan hartanya di mukanya dunia selebar-lebarnya kalau ada orang yang memeluk agama di situ luar biasa karena rata-rata dari kalangan orang kaya adalah nggak musuh-musuh para nabi. Bahkan mereka yang paling pertama menolak agama dari para nabi dan rasul. Lanjut kisah dari Salman masih kata dia, Wakana Abidah on Wakana Abidih on di Korea dan dahulunya bapakku adalah pemuka agama di kampungnya. Semacam nah alim ulama dari agama Majus terkhususnya karena Persia latar belakangnya adalah penganut agama Majus penyembah api sebagaimana akan datang dalam kisahnya. <clears throat> Jadi Salman bukan orang sembarangan. Bapaknya adalah nah semacam alim ulama di tempat tinggal dia. Wa kuntu ahabba khalqillahi ilaih dan dahulunya aku adalah makhluk yang paling dia cintai Jadi, anak yang kesayangan di antara anak-anak yang lainnya aku adalah anak kesayangan saking disayangnya falam yazal bi falam yazal bihi hubbuhu iyaya hatta habasani fi baitihi saking cintanya dia kepada aku sampai-sampai dia memingit aku di dalam rumah artinya Salman tidak dibiarkan bebas berkeliaran di rumah. Kekhawatiran dia jangan sampai dia keluar dari agama yang sedang mereka anut sekarang, Ya ini agama Majusi, jangan sampai dia terpengaruh dengan agama yang lain. Artinya orang ini fanatik. Bapaknya adalah orang yang fanatik dengan agama Majusi. Sampai-sampai Salman Al-Faris, padahal ada laki-laki. Seharusnya anak laki-laki dibiarkan bebas bermain seperti anak laki-laki yang lain, tapi dia tidak. Dibiarkan di dalam rumah, di pinggir. Tidak sembarangan keluar. Kama tuhbasul jariyah sebagaimana gadis sebagaimana gadis-gadis dipingit tidak dibiarkan keluar bebas dengan alasan tadi bahwasanya jangan sampai dia memeluk agama lain berpindah agama wa ajhadhu fil majusiyah hatta kuntu qatanan nar allati yuqiduha agar supaya aku bersungguh-sungguh dalam agama majusi eh, berpegang teguh dengannya tidak bertindak ke lain agama itu yang diinginkan oleh bapaknya makanya dibiarkan di dalam rumah tidak keluar dan dahulunya aku adalah <clears throat> jadi orang yang di, di, diamanatkan untuk menjaga api jadi api dijaga agar apa agar tidak padam hampir habis bahan bakarnya ditambahkan lagi jadi ini agama lucu kalau kita gunakan akal pikiran yang sehat, lucu. Nah, seharusnya adalah roh yang Islam pencipta yang melindungi hamba-hambanya. Ini kebalikannya tidak hamba yang melindungi rohnya. Dia menganggap adalah api sebagai pencipta, dia lindungi apinya, dia jalin sampai apinya mati. Artinya kelalaian dari hamba sesembahannya bisa mati. Makanya barakallahu fikum jami'an. Nah, kesyirikan dengan macam ragamnya sumbernya dari kejahilan waliyadzubillah jahil nah penyembahan dia hidupkan api dia sembah kemudian suatu saat apinya bisa mati kalau tidak dijaga kata Salman Al faris aku ditugaskan oleh bapakku untuk menjaga api layak terukoh takhbu sa'atan. Aku tidak dibiarkan. Nah, ya tidak boleh membiarkan api tersebut mati meskipun hanya sesaat. Karena api, api semacam Tuhan mereka, sesembahan mereka, jangan mati. Kalau wakanat li abi dhai'atan Dan bapakku dahulunya dia punya pekerjaan yang yakni punya profesi yang menghasilkan menjanjikan luar biasa besarnya. Dia punya beberapa mata pencaharian. Jadi selain dia adalah alim ulama di tempat tinggal dia. Kemudian tokoh agama. Selain itu juga dia dari kalangan orang kaya. Di Salman al fansi dia dari kalangan enam orang tuanya kaya. Namun kita akan simak sama-sama kisah dia bahwasanya dia berani untuk meninggalkan kekayaan yang ada pada kehidupan dia demi mencari kebenaran. Qala fashugila fi bunyanin lahu yauman. Pada suatu hari, yakni bapakku kata Salma, tersibukkan dengan ada bangunan yang sedang sementara dia bangun. Akhirnya dia punya kebun yang butuh untuk ditengok, butuh untuk dilihat, perhatikan. Jadi ter, tercabang dua hatinya, entah mau pergi mengurusi bangunannya yang sementara dibangun atau pergi mengurusi nama kebunnya. Faqala li akhirnya bapakku berkata kepadaku, "Ya bunaya ini sedil tu fi bunyanin bunyanin hadal yo an Fatha fattaniha. Wahai ananda, kata sang bapak kepada Salman Al-Farisi, <clears throat> "Pada hari ini aku tersibukkan dengan bangunan." Ya, masih sementara membangun bangunan. Dan aku tidak pergi, <clears throat> tidak bisa pergi untuk menengok kebun. pergi langkah untuk menengoknya, melihatnya. Sebagai pengganti dari nama bapaknya. <clears throat> فأمرني فيها ببعد ما يريد فخرجت أريد ضيئته فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون Nah, bapak aku memerintahkan aku akan satu urusan tertentu mewakili pekerjaan dia. Akhirnya aku pun keluar. Sesuai dengan amanat dari bapak. Akhirnya aku melewati satu gereja dari gereja-gereja milik kaum Nasoro. Nah, dia keluar dari rumahnya yang sebenarnya dia jarang keluar. Melintas di depan gereja milik kaum Nasara. Dari dalam gereja dia mendengar, nah, dari luar gereja dia mendengar suara seakan-akan mereka sedang sholat. Sedang sholat. Nah, sholat kata kata Said Barakallahu Fikum kata Salman. Wah ini sini menyanyi lagu-lagu makanya kalau kita menelusuri tentang lagu atau musik barakallahu fikum jami'an nah asal muasalnya datang dari sini dari agama Nasoro kemudian masuk menyelinap ke dalam agama Islam Allahul Musta'an Jadi kalau ada kaum muslimin yang suka menyanyi atau enam gemar menyanyi, mereka mencontoh kaum Nasrani. Bahkan itu bagian daripada ibadah mereka. Ibadah kaum Nasrani adalah menyanyi lagu, musik. Kata Salman berikutnya wa kuntu amrun nasi li abi abi ya fi baitihi. Dan aku adalah orang yang tidak tahu menahu tentang dunia luarnya manusia. Dikarenakan aku orang yang dipenjara di dalam rumahku oleh bapakku. Jadi dia ada tahu Ini kuper. Kurang kurang pergaulan. Nah, tidak tahu apa-apa. Dia melihat sesuatu, dia pun takjub. Padahal itulah yang dicegah oleh bapaknya, itulah yang dilarang selama ini oleh bapaknya, tidak boleh keluar. Falamma barartu bihim wa sami'tu aswatahum dakhaltu alaihim anduru ma yasnaun. Ketika aku melintas di depan mereka ya di depan gereja, aku melihat apa yang mereka lakukan. Aku mendengar suara mereka, aku masuk ke dalamnya, ke dalam gereja. Aku ingin melihat apa yang mereka lakukan di dalamnya. Qala alam maraituhum ajabani salatuhum wa raghibtu fi amrihim wa qultu hadha wallahi khairun min ad-din alladhi nahnu alaihi. Ketika aku masuk ke dalamnya, kemudian aku melihat apa yang ada di dalamnya, akhirnya aku pun takjub. Nah, dan aku mengatakan dalam hatiku bahwasanya demi Allah ini lebih bagus daripada apa yang kami berada di dalam. Nah, sementara kami menganutnya. Jadi dia berpenganut agama nam Nasoro, yang eh, maksudnya eh, Majusi, penyembah api melintas di depan gereja dia pun penasaran apa yang terjadi dalam gereja dia masuk dan ternyata dia kagum dan takjub dengan ibadah orang Nasoro di dalam gereja dia mengatakan bahwasanya ini lebih bagus daripada agamaku nah nyembah api bukan bukan gampang terpapar panas butuh untuk di terus dinyalakan capek menurut dia lebih enak menyanyi ketika itu <coughs> Wallahi ma taraktuhum hatta gharabatis syams Wataraktu dai'ata abi wa atiha. Dia jujur mengatakan bahwa demi Allah, aku berada di sisi mereka di gereja tersebut, menyaksikan ibadah kaum Nasoro di dalam gereja mereka sampai matahari terbenam dan aku tidak datangi urusan bapakku. Nah, ditinggalkan. Terluputkan. Bahkan bahasa yang belum tepat disengaja. Nah, karena di, diamanatkan dari pagi untuk pergi melihat kebun, ternyata keasikan di dalam gereja melihat mereka beribadah. Fakultu aku pun katakan kepada mereka yakni jemaat di dalam gereja Ini kaum Nasrani. Aina asuhadad din? Qalu bisyam. Salman Al-Farisi bertanya kepada mereka, di mana asas agama ini? Ya, asal muasalnya. Mereka berikan jawaban di Syam. Dan waktu itu, di tahun-tahun ini, Salman Al-Farisi masih masih naam, masih kecil. Dia berada di Persia yang notabene-nya menganut agama Taif Majusi. Dan di Syam waktu itu, apalagi Islam belum menyebar di Syam berpengaruh agama Nasoro karena masih bertetangga dengan bangsa Romawi dan Romawi lah yang waktu itu menguasai negeri Syam agama Nasoro nah Romawi Timur Bizantinium lain dengan Romawi yang di Eropa Romawi Vatikan Romawi Vatikan Katolik Romawi di Bizantinium Kristen Ortodok Ya, ketika mereka diserang oleh enam kaum muslimin, mereka lari ke arah Rusia. <clears throat> Itulah enam jejak peninggalan bangsa Romawi. bisa tidak Qala thumma raja'tu ila abi wa qad fi talabi wa qashghaltuhu an amalihi kullihi. Nah, kata Salman al farid di sini bahwa akhirnya aku pun kembali kepada bapakku dan pada hari itu bapakku telah mengutus orang-orang untuk mencariku. Nah, sudah terbenam matahari belum kembali. Khawatir. Bapakku sudah mengutus orang untuk mencariku. Dan aku tersibukkan dari amalannya seluruhnya. Artinya, amalannya pun tidak dapat. Apa yang diwakilkan oleh Salman Al-Farisi juga tidak terlaksana. Kalau kalau maji itu hukala, ay bunayya aina kunta? Ketika aku sampai kepadanya, akhirnya dia pun berkata kepadaku yakni bapaknya, Wahai Ananda, di mana engkau tadi? Ya, dari mana saja engkau? Alam akun ahidta, tak. alam akun ahidtu ilaika, ma ahidtu bukankah aku telah me menjanjikan kepada engkau apa yang telah aku janjikan? Ya, membuat kesepakatan di antara kita. Qala tu ya abati marartu binasin yusalluna fi kanisatin lahum. Fa ajabani ma ra'aitu min dinihim fa wallahi ma indahum hatta gharabat syams Nah, dia pun jawab dengan jujur, dengan polosnya. Nah, tanpa ada merasa bersalah sedikit pun dia mengatakan wahai ayahanda, aku melintas di depan orang-orang yang mereka beribadah di depan nah, di gereja mereka. Akhirnya mengagumkan aku apa yang aku lihat tentang agama mereka. Dan demi Allah aku bersama mereka sampai matahari terbenam. Ini yang selama ini bapaknya khawatirkan. Ini yang selama ini bapak, nah bapaknya, bapaknya takutkan. Jangan sampai dia berpaling ke lain agama. Oleh karena itu setelah kejadian tersebut qala ay bunayya laysa fi dhalika ad-din khairun. Laysa fi dhalika ad-din khairun. Dinu wa dinu abaika khairun minhu. Akhirnya sang bapak memberikan jawaban bahwasanya wahai ananda, di agama itu tidak ada kebaikan sedikit pun. Bahkan agama engkau serta agama nenek moyang engkau lebih baik daripada agama mereka. Nah, fanatik. Fanatik dengan agamanya. Wah, kalau begitu tentang agama di antara dua agama ini mana yang lebih bagus di zaman tersebut tentunya agama Rasul karena memiliki memiliki enam asal muasal dari langit ada nabi yang diutus kepada mereka ada kitab suci yang turun kepada mereka dibanding dengan agama majusi agama buat-buatan manusia musyrik nanti di zaman tersebut agama Rasul sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang diakui agama yang dianggap disilahkan dengan dinus samawi agama yang turun kepada mereka, kitab suci agama yang datang kepada mereka, nah putusan dari Allah hanya saja ta'assub. <coughs> Qala kuntu kalla wallahi innahu khairun min dinina. Tetap saja bersikeras sama anak yang Salman Al-Farisi sambil mengatakan bahwasanya sekali-kali tidak demi Allah, agama itu lebih bagus daripada agama kita. Nah, keras kepala juga. Artinya berani untuk melawan bapaknya, khususnya dalam permasalahan seperti ini. Kalau <clears throat> fakhrofani Faja'ala fi jirri faja'ala fi rijli qaidun thumma habasani fi baitihi. Akhirnya dia pun mengkhawatirkan aku. Ya, setelah kejadian tersebut akhirnya dia meletakkan belenggu di kedua kakiku dan memenjarakan aku di rumah. Nah, kali ini lebih lebih te lebih tegas lagi. Lebih ditekankan lagi. Tadinya cuma di Nah, arahkan, dinasihati bahwasanya jangan keluar rumah, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Kali ini bukan cuma larang untuk keluar rumah, bahkan kakinya dibelenggu, belenggu borgol diikat dengan rantai. <clears throat> Sebagai bentuk penekanan bahwasanya terlarang engkau untuk keluar dari rumah. Jangan sampai terpengaruh lagi. <clears throat> Terus berikutnya, فبعثت إلى النصارى فقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من min تجار من النصارى فأخبروني بهم Akhirnya aku mengutus utusan kepada gereja yang tadi aku sempat ini. Aku kirim utusan ke sana bahwasanya apabila ada rombongan dagang datang dari Syam, beritahukan aku. Eh, maksudnya dia, dia mulari, mulari dari rumah. Dia mengikut rombongan yang bisa mengantarkan dia ke negeri Syam. Karena ini masih di daerah daerah Nam eh, Asbahan. Jadi ini agama Nasoro. Nah, sekarang mereka juga orang Persia, ya. tapi terpengaruh dengan agama Romawi. Jadi ini masih di di di Nam Asbahan. Artinya kalau dia menganut agama Nasoro di negeri Asbahan masih akan bisa terkejar oleh bapaknya, makanya dia mau pergi jauh sejauh mungkin. Langsung ke asalnya, langsung ke asas muasasnya. Nah, asal muasalnya di negeri Syam. Dikirim pesan ke bendera ke gereja tersebut. Akhirnya kata Salman, Fakodi ma'alaih ruknam, rokbun minasyam, tujaru minan nasoro. <clears throat> Akhirnya datang kepada mereka Akhirnya rombongan datang dari Syam, datang menuju ke Asbahan di Persia. Pak fa'biruni ibihim, ya eh, beritahukan kepada mereka tentang aku. Beritahukan aku kepada mereka. Qala faqultu lahum idza qadaw hawaijat idza qadaw ijamu wa aradu raja'ata ila biladihim fa'adanuni bihim. Ya, sampaikan kepada mereka saya ketika mereka sudah selesai dari urusan perniagaannya di Asbahan, dan mereka yang kembali ke negeri Syam, kembali ke asal mereka, beritahukan aku, ya aku mau ikut. Nah, Salman mau ikut. Inilah perjalanan pertama dia dalam mencari al-haq. Qala kata Salman falamma aradu raj'ata ila biladihim akhbaruni bihim. Falqaitul hadida min rijli thumma kharajtu ma'ahum hatta itu Syam. Akhirnya ketika mereka memberitahukan aku bahwa mereka segera ingin berangkat kembali ke negeri mereka di Syam, akhirnya aku pun melepaskan belenggu di kakiku dan aku pun keluar bersama mereka menuju ke negeri Syam. Berhasil dia lari dari bapaknya. Nah, dan keluarnya pertama dia, ini masih usia remaja. Tapi kan katakan di sini dia masih anak-anak, remaja. Nah, setelah itu tidak pernah kembali lagi. Ini keluarnya dia dari negeri Aspahan tidak pernah lagi kembali setelah itu. Falamma qadimtu haqultu man afdalu ahli hadad din. Akhirnya setelah aku masuk ke negeri Syam aku bertanya kepada sebagian mereka bahwa siapakah yang paling mulia dalam penganut agama ini? Jadi kalau di sebagian agama ada yang namanya alim ulama atau ahli ibadah atau orang dituakan di enam agama tersebut. Tadi kalau di agama mereka namanya dihkon. Nah, alim ulamanya mereka. Ekol agama ini karena dia sendiri baru tahu, baru kenal, belum belajar banyak. Siapa orang yang paling mulia di dalam agama ini, penganut agama ini? Kalau mereka berikan jauh biasanya al-uskuf. Fil kanisa, uskuf. Sama dengan bahasa kita sekarang uskuf, tertinggi di gereja, Macam-macam alim ulamanya atau ahli ibadahnya. Qala itu fakultu kau qad tu fi hadha ad-din wa ahbabtu an aku ahdi muka fi kanisatik wa namu minka wa di mak. Akhirnya dia datang, yakni Salman Al-Farisi datang ke pendeta tersebut di gereja tersebut dan mengatakan bahwasanya aku senang dengan agama ini. Aku senang untuk tinggal bersama engkau. Aku akan melayani di gereja engkau. Aku pun akan belajar bersama engkau, beribadah bersama engkau. Nah, ini ucapan Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi barakallahu fikum jami'an berpindah dari agama ke satu agama. Dari agama ini ke agama ini. Ini yang datang dari pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim, "Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru." mereka dapat mendapatkan dua ganjaran pahala sekaligus karena kesabaran mereka. Karena kenapa? Sesungguhnya dalam hadis bahwasanya orang-orang yang, nah, yang termasuk mendapatkan dua ganjaran pahala adalah orang yang beriman kepada Nabi yang sebelumnya sekaligus juga beriman kepada Nabi yang datang setelahnya. Jadi dia beriman kepada dua Nabi sekaligus. Dan di sini beriman kepada Nabi Isa alaihissalam ketika masuk memeluk agama Nasrani. Ketika datang agama Islam dia pun masuk memeluk agama Islam. Apa jawaban dari sang pendeta yakni uskuf? Setelah Salman Al Farisi mengutarakan isi hatinya dan keinginannya, kalau fadkhul, kalau itu masuk, silahkan. Nah, mulai dari titik ini titik ini dia berpindah agama dari enam agama Majusi ke agama Nasoro. Padahal itu mahu akhirnya aku aku masuk ke dalamnya masuk ke dalam agama tersebut tinggal di gereja dan belajar dari pendeta tersebut kalau fakana rojulu su'in ya'muruhum bisopati wa yuragibuhum fiha faida jami'u faida jama'u ilaihi minha asya iktanazahu li nafsihi walam yutihim masakin nah ternyata orang ini hanya hanya casing depannya saja bagus Nah, tampil sebagai ahli ulama, wahil orangnya jelek. Kata Salman Farisi bahwa ternyata orang ini adalah orang yang jelek. Dia menganjurkan orang untuk bersedekah, dia menyemangati, memotivasi orang untuk bersedekah ketika mereka mengumpulkan sedekah mereka. Diberikan kepada pendeta tersebut malah dia simpan untuk diri sendiri dan dia tidak bagikan kepada orang miskin. Dan kafir jelek lagi. Nah, pendeta. Dan ini rata-rata demikian. Rata-rata demikian. Karena hanya itu yang Salman bisa lakukan ketika itu. Intinya dia percaya bahwasanya agama ini lebih bagus daripada agama yang sebelumnya. Dengan kelebihan dan kekurangannya. Hatta jama'a jama'a khilal bin zahabin wa warikin Sampai-sampai mereka mengumpulkan sekitar tujuh keranjang besar berisikan emas dan perak. Subhanallah. Emas dan perak bukan satu kantong dua kantong keranjang. Nah, dan terkenal bahwasanya Persia terkenal dengan peraknya, sedangkan Romawi terkenal dengan emasnya. Dan suatu hari saya juga pernah turun di Taib ketika hari kondak para sahabat menggali kondak kemudian di tengah-tengah kondak terdapat batu besar yang menghalangi untuk penggalian parit nah para sahabat sudah berusaha untuk mencahkannya dan tidak berhasil akhirnya mereka minta bantuan ya Rasulullah kami menggali parit kemudian kami dapati batu besar sekali jadi sangat mengganggu akhirnya Nabi SAW turun untuk nah, memukul batu besar tersebut pukulan pertama keluar cahaya enam kilauan emas belum berhasil pukulan kedua keluar cahaya kilauan perak dan belum berhasil pecah pukulan ketiga baru pecah nah pukulan ketiga baru pecah kemudian para sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah kami melihat engkau memukul pada pukulan pertama terjadi ini dan itu pukulan kedua terjadi ini dan itu jadi Rasulullah menafsirkannya bahwasanya Nah, umatku akan berhasil merebut kejayaan emas di Romawi dan berhasil merebut kejayaan perak di Persia. Kata Salman berikutnya, wa abgotuhu bukan syadidan lima itu yasna usumma mata. Aku pun membenci dia dengan kebencian yang sangat besar. Karena aku melihat apa yang dia lakukan, Maka ada dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala diberikan peringatan kepada khususnya kalangan ulama dari umat ini, umat Islam. Kata Sufyan, nah, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Idza fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud wa idza fasada min ubadina fakana fihi syabahun bin nasara." Apabila dari umat ini dari kalangan alim ulama mereka rusak, maka terdapat penyerupaan dengan kaum Yahudi karena kaum Yahudi punya ilmu tapi tidak diamalkannya. Dan apabila dari kalangan ubat ubatnya umat ini eh, alim ulama nah, eh, ahli ibadahnya rusak maka terdapat penyerupaan dengan orang-orang Nasoro. Karena An-Nasoro Yahudi maghdub alaihi wan Nasoro bolid dolun kaum Yahudi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai dikarenakan mereka punya ilmu namun tidak mengamalkannya, sedangkan orang Nasara mereka beramal tanpa ilmu, beramal dengan kejahilan. Dan dua ini kata Sofyan ats bahwasanya rahimahullah taala apabila ada di kalangan ulama Islam yang mereka tidak mengamalkan ilmunya, nah mereka sama dengan Yahudi, punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Namun ketika ada dari kalangan ahli ibadah, mereka beribadah namun tanpa ilmu sama dengan kaum Nasara seperti pendeta di sini. Rajin ibadah tapi tanpa ilmu. Masih kata Salman Al-Farisi, Sumpah mata, kemudian dia mati. Eh, pendeta tersebut mati. Fajtamat ilaihi nasara liyadfinuhu فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جمعتموه فإذا جمعتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يؤتي المساكين منها شيئا Ketika jamaahnya, ya, ini jamaah pendeta tersebut di gereja tersebut ingin mengebur, nah ingin mengeburkannya, ingin mengebumikan jenazahnya, aku pun katakan kepada mereka bahwasanya orang kita juga orang jelek. Dia menganjurkan dan mengarahkan kalian untuk mengeluarkan sedekah, menyemangati kalian. Namun ketika kalian mengumpulkannya padanya, dia menyimpannya hanya untuk diri sendiri dan tidak diberikan kepada fakir miskin sedikit pun. Jadi dia membocorkan rahasia pendeta. Nah, membocorkan rahasia pendeta. Kalau mereka bertanya, ya minta buktinya. Wama ilmuka bidalik. Apa kau punya bukti akan hal tersebut? Kalau anak ana adullukum ala kanzihi, aku akan tunjukkan kepada kalian tempat persembunyiannya, tempat dia memendam dan menyimpan. Kalau anak alaih, kalau itu tunjukkan kepada kami. Qala fa'urituhum maudi'ahu. <clears throat> Aku menunjukkan kepada mereka tempat persembunyian dia. Tempat dia menyimpan benda-benda yang dia pendam tersebut. Qala fastakhrajuhu minhu sab'a kilali mamlu'atan mamlu'atin bi nah, mamlu'atin dhahaban wa wariqan. Akhirnya ah, mereka pun mengeluarkan dari tempat persembunyian tersebut ada tujuh keranjang yang dipenuhi dengan emas serta perak. Qala falamma ra'awha qalu wallahi la nudfinuhu abadan. Ketika mereka melihat ya, bukti yang ditampakkan oleh Salman Al Farisi, akhirnya mereka mengatakan bahwasanya demi Allah kami tidak akan menguburkannya dia selama lamanya. Fasalabuhu tsumma rajamuhu bil hijarah. Nah, akhirnya mereka menyalibnya kemudian mereka melemparnya dengan batu. Pendeta yang dipercaya oleh enam jamaahnya kaumnya sebagai orang baik namun ternyata dia menyembunyikan sesuatu seperti ini dan ganjarannya Tsumma ja'u bi rajulin akhar fajaluhu bi makanihi. Kemudian mereka datangkan orang lain sebagai pengganti dari orang yang pertama ini. Nah, namun subhanallah Salman Al-Farisi tidak surut niatannya untuk tetap melanjutkan apa yang dia cari. Intinya apa yang dia cari adalah lebih baik daripada agamanya dan, dan dia masih tetap nah, bersama pendeta yang digantikan posisinya dengan yang pertama tadi.